الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فهذا أيضا مجلس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله ونحن بين مغرب وعشاء ليلة الاثنين السادس والعشرين من شهر صفر من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف وقد انتهينا إلى قول الإمام البخاري باب من قعد هكذا الباب عندك باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya dan para pengikutnya lalu beliau mengatakan bahawa ini adalah majlis di antara majlis-majlis yang kita adakan pada hari-hari ini yang menjelaskan tentang kitabul ilmi dari sahih al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan ini adalah malam Senin Malam yang ke-26 dari bulan Safar tahun 1445 Hijriah di mana kita telah sampai kepada bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab tentang orang yang duduk di mana dia berhenti di majlis tersebut dan orang yang melihat ada kekosongan di dalam halaqah lalu kemudian dia mengisi kekosongan tersebut dan duduk di dalamnya. وهذا من الآداب العملية المتعلقة بحلق العلم والتعليم. Dan ini termasuk di antara adab yang berkaitan dengan amalan yang berhubungan dengan pembahasan uh, adab di dalam bermajelis ilmu dan di dalam mengajarkan ilmu. وكذلك هي من الآداب العملية في المجالس. Demikian pula ini termasuk di antara adab yang berkaitan dengan majelis-majelis. لأن الآداب قسمان آداب قولية لفظية وآداب عملية. Sebab adab itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada adab yang berkaitan dengan lafaz dan ucapan, Ada pula adab yang berkaitan dengan amalan. Qala al-Bukhari rahimahullah haddathana Ismail wa ibn Abdullah ibn Abi Uwais qala haddathani Malik مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن أبا مرة مولى عقيل ابن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah memberitakan kepada kami Ismail yaitu Ismail bin Abdullah Nabi Uwais kata beliau telah memberitakan kepadaku Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha Al-Ansari bahwa Abu Murrah Maula Aqil bin Abi Talib memberitakan kepada beliau dari Abu Waqid Al-Laythi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang duduk di masjid dan kaum muslimin bersama beliau ففي هذا جلوس أهل العلم للناس في المساجد لتعليمهم maka di dalam hadis ini menunjukkan di uh, duduknya seorang alim di majlis untuk menyampaikan ilmu kepada manusia di dalam masjid. وقد تكرر معكم ذكر جلوسه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد فهذا نوع من أنواع أو مكان من أماكن بث العلم dan telah berkali-kali berlalu oleh kalian semua apa yang disebutkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang duduknya beliau di dalam masjid dan ini termasuk di antara jenis atau termasuk di antara tempat dari tempat-tempat di mana seseorang menyebarkan dan menyampaikan ilmunya. وليس نشر العلم مقتصرا وخاصا بالمساجد فقط. Namun masjid tidak semata-mata atau masjid bukanlah hanya satu-satunya tempat yang digunakan untuk menyebarkan dan menyampaikan ilmu. بل في البيوت في بيتك في سوقك في مقر عملك تنشر السنة بعلم وبحكمة Namun engkau bisa menyebarkan sunnah dengan ilmu dan dengan hikmah baik ketika engkau sedang berada di rumahmu atau engkau sedang berada di pasar atau engkau sedang berada di tempat kerjamu. Qala Abu Waqid iz aqbala thalathatu nafarin فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفهم واما الثالث فادبر ذاهبا وفي هذا ايضا ان الدرس يجلس له على صفه التحلق Berkata Abu Waqid melanjutkan kisahnya tentang majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya, bahwa pada saat beliau sedang duduk bersama dengan para sahabatnya di masjid, datanglah tiga orang, di mana dua orang dari tiga tersebut mendatangi majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara yang satunya itu pergi begitu saja. Lalu kedua orang ini pun mereka ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu dari keduanya melihat ada kekosongan di dalam halaqah di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia pun duduk di dalam majelis tersebut. Adapun yang kedua maka dia duduk di belakang dan adapun yang ketiga nah maka dia pergi begitu saja meninggalkan majelis. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من حديثه معهم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر أي الثالث فأعرض fa'aradallahu anhu. Dan beliau juga menyebutkan bahwa hadis ini di antara faedahnya menunjukkan bahwa majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk halaqah atau melingkar. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, beliau pun menyampaikan di hadapan para sahabatnya, "Maukah aku beritakan kepada kalian tentang tiga orang tersebut?" Adapun salah seorang dari mereka, maka dia berlindung kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya perlindungan. Adapun yang lain, maka dia malu maka Allah Jalla wa ala malu darinya. Adapun yang lainnya maka dia berpaling sehingga Allah Jalla wa ala juga berpaling darinya. وفي هذا أولا إثبات صفة الحياء لله عز وجل في قوله فاستحيا الله منه Di dalam hadis ini yang pertama menunjukkan ditetapkannya sifat al-haya, sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini bahwa Allah malu darinya. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي أن يرد يدي عبده صفراء أي إذا رفعهما يدعو الله ويسأله Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau juga menyebutkan bahwa Allah Jalla wa Ala malu dari hambanya ketika hamba tersebut mengangkat kedua tangannya sambil berdoa dan memohon kepadanya lalu kemudian Allah Jalla wa ala menolaknya dan mengembalikannya dalam keadaan kosong وجميع صفات الله تعالى نثبتها لله كما يليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa menetapkannya sesuai dan yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerupai sifat para makhluk. وفي هذا فضل مجالس العلم والفقه في الدين وتعلمون أنها روضة من رياض الجنة كما في الحديث Dan di dalam hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang keutamaan majlis ilmu dan keutamaan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian juga telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan majlis ilmu sebagai taman dari taman-taman surga. وأن شهود هذه المجالس العظيمة من أسباب المغفرة كما في حديث هم القوم أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم يعني كان جاء لحاجة فجلس فقال الله تبارك وتعالى هم القوم la yashqa bihim jalisuhum. Sebagaimana yang kita ketahui pula bahwasanya majlis ilmu termasuk di antara sebab Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa mereka yang menghadirinya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Jalla wa Ala berfirman aku mempersaksikan kepada kalian bahwa sungguh aku telah mengampuni mereka yaitu orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu lalu kemudian salah seorang dari malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara mereka ada seseorang yang masuk ke dalam majelis dalam keadaan dia tidak termasuk bagian dari mereka namun dia masuk ke dalam majelis tersebut karena ada satu keperluan tertentu maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis qudsi tersebut mereka adalah kaum yang tidaklah rugi, tidaklah sengsara orang yang duduk bersama dengan mereka. Wal i'rad fihi wa'idun syadid wa huwa ala thalathati aqsam. Dan berpaling di dalamnya terdapat ancaman yang keras dan sikap berpalingnya seorang hamba terbagi menjadi tiga bahagian. القسم الأول الإعراض الكلي التام عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبما جاء به عليه الصلاة والسلام فلا يصدقه ولا يكذبه ولا يؤمن به معرض ولا يعاديه نعم Yang pertama adalah sikap berpaling yang sempurna, yang bersifat menyeluruh. Dia berpaling dari beriman kepada apa yang datang dari Allah, berpaling dari beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia berpaling secara menyeluruh. Dia tidak beriman kepadanya dan dia juga tidak mendustakannya. Dia tidak peduli dengannya sama sekali. وهذا الإعراض هو المسمى بكفر الإعراض كفر أكبر كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون maka bentuk berpaling seperti ini adalah merupakan sikap berpaling yang mengeluarkan dari Islam kekufuran yang disebut dengan kufur i'rab. Seseorang menjadi kafir disebabkan karena dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam dan Sikap berpaling inilah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun" dan orang-orang kafir terhadap peringatan yang disampaikan kepada mereka, mereka berpaling. wa hadzal i'rad huwa al murad fi هو naqid al ashir min nawaqid al islam التي ألفها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله الإعراض عن الدين أي عن توحيد الله وأصل الدين لا يتعلم ولا يعمل به وليس المراد القسمين اللذين سيأتيان الإعراض عن الواجبات نعم Dan sikap berpaling ini, jenis yang pertama ini, inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan perkara-perkara yang membatalkan Islam dalam dalam nawaqidul Islam ketika beliau menyebutkan uh, pembatal Islam yang ke-10 yaitu berpaling dari agama. Yang dimaksud berpaling dari agama di sini adalah berpaling dari agama secara menyeluruh. Dia tidak peduli dengannya, dia enggan untuk mempelajarinya. Dan bukan yang dimaksud berpaling di sini adalah sikap berpaling dari dua jenis yang lainnya yang akan kita sebutkan. Kama bayyana dhalika a'immatun min ulama'i ad-da'wah minhum حفيده الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن وتلميذه العلامة سليمان بن سحمان كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية وأن الإعراض المذكور هنا هو الإعراض عن التوحيد وأصل الدين لا ترك الواجبات والمستحبات sebagaimana yang dijelaskan tentang hal ini bahwa yang dimaksud berpaling di sini adalah berpaling dari tauhid dan berpaling dari agama ini secara menyeluruh itulah yang menyebabkan pelakunya atau seorang yang berkeyakinan dengannya keluar dari Islam Hal ini telah dijelaskan oleh cucu daripada Syeikh Muhammad Abdul Wahab. Beliau bernama Abdul Latif bin Abdul Rahman Ibn Al-Hasan. Demikian pula yang diterangkan masmu kitabih. Abdul Latif. Ah. Demikian pula yang diterangkan oleh cucunya Sulaiman, uh, muridnya Afwan, bukan cucunya, murid beliau yang bernama Sulaiman bin Sahman hafizahumullahu taala sebagaimana yang diterangkan yang disebutkan di dalam Ad-Durar As-Saniyah bahwa yang dimaksud sikap berpaling di sini adalah berpaling dari tauhid, berpaling dari agama ini secara menyeluruh, bukan yang dimaksud berpaling dari perkara-perkara yang wajib atau yang mustahab. Wa inna ma nabbahtu ala dhalik li'anna ba'd muasirin lamma syaraha nawaqidh al-Islam جعل الناقض العاشر في ترك الواجبات والمستحبات فقط وهذا خطأ عفوا وهذا خطأ إنما هو في ترك في الإعراض عن أصل الدين نعم Dan sengaja aku memberi peringatan tentang hal ini disebabkan karena ada sebagian orang-orang yang hidup di masa kini ketika mereka menjelaskan makna dari penjelasan pembatal Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala maka mereka menerangkan bahwa ini mencakup sikap berpalingnya seseorang dari perkara-perkara yang wajib padahal bukan itu yang dimaksud oleh Syekh beliau memaksudkan sikap berpaling adalah berpaling dari pokok agama yaitu berpaling dari tauhid berpaling dari agama ini secara menyeluruh كما تجدون ذلك في الدرر السنية في المجلد العاشر صفحة 473 sebagaimana yang bisa kalian dapatkan ucapan beliau ini di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah pada jilid yang ke-10 pada halaman 473. Al-qismu tsani min al-i'rad al-i'rad an ma wajaba 'ala al-'abd min al-'amal al-wajib ta'allumuhu aw al-'amal bih fahadha athim. Naam. Kemudian jenis sikap berpaling yang kedua yaitu berpalingnya seorang hamba dari perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya dari agama ini. Maka dia berpaling, dia enggan untuk mempelajarinya, maka orang yang melakukan hal tersebut dia termasuk di antara orang yang berdosa. Qala ta'ala wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu al qiyamati a'ma. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-qism al-thalith al-i'rad an takmil nafsihi bil mustahabbat wa nawafil at-ta'at wal qurubat min ta'allum ilmin la yajib alayh aw amal ta'at la tajib alayh فهذا فوت على نفسه الخير Kemudian jenis berpaling yang ketiga yaitu seorang yang berpaling dari amalan-amalan yang sifatnya mustahab, amalan-amalan yang sifatnya anjuran tidak sampai kepada tingkatan kewajiban di mana dia enggan untuk mempelajarinya, di mana dia enggan untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang amalannya mustahab atau yang sifatnya anjuran. Maka orang yang seperti ini dia telah meninggalkan sebuah kebaikan yang besar. فهذا الذي أعرض في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعرض عن ما أوجب الله عليه وعما يحتاجه إليه وعن الإصغاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم Maka yang disebutkan di dalam hadis ini orang yang berpaling dari mendatangi majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk sikap berpaling dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan dari apa yang dia perlukan, apa yang seharusnya atau semestinya dia ketahui dari perkara-perkara yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل ثوابا أو عقابا maka di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa balasan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan oleh seorang hamba baik yang berkaitan dengan pahala atau yang berkaitan dengan hukuman. فهنا من أعرض أعرض الله عنه وفي الآية قوله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها وكذلك اليوم تنسى Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan bahwa hamba itu berpaling, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga berpaling darinya. Maka disebutkan pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Dan demikian pula ketika ayat-ayat kami sampai kepadamu lalu kemudian engkau melupakannya, engkau mengabaikannya, fakadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini engkau juga dilupakan yaitu diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi bab thawab كذلك إن عفوت عن الناس عفى الله عنك وإن رحمتهم رحمك الله كما قال صلى الله عليه وسلم والشاة in rahimtaha rahimakallah. Maka demikian pula dalam hal-hal yang berkaitan dengan pahala. Apabila engkau memaafkan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memberi maaf kepadamu. Apabila engkau merahmati orang lain, merahmati makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala juga merahmati kamu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wasyatu in rahimtaha rahimakallah dan seekor kambing apabila engkau merahmatinya engkau dirahmati Allah wa mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah ومن ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الاخره واعمال كثيره هكذا Demikian pula berkaitan tentang hal ini apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa wasallam barang siapa yang menghilangkan sebuah kesulitan dari kesulitan yang dialami oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia maka Allah Subhanahu wa taala juga menghilangkan kesulitan darinya dari kesulitan di hari kiamat dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim dalam kehidupan dunia maka Allah Subhanahu wa taala juga menutup aibnya. Dan demikian pula amalan-amalan yang lain yang begitu banyak yang termasuk di dalam jenis ini, yaitu balasan yang Allah berikan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Dan di sini saya memperpanjang penjelasan menyelisihi syaratku dan menyelisihi kebiasaanku. Lisababain. Karena ada dua sebab. Sebab al-awwal khata. Man akhta'a fi tafsir al-i'rad alladhi huwa naqid. Sebab yang pertama karena adanya kesalahan, kekeliruan sebagian mereka yang menerangkan, menafsirkan makna al-i'rad, makna berpaling yang termasuk pembatal Islam. As-sabab ats-tsani انتبهوا له وخاصة الأساتذة أن تقعوا فيه Kemudian sebab yang kedua, hendaknya kalian berhati-hati. Lebih terkhusus para ustaz, jangan sampai kalian terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. فقد سمعت أكثر من شخص في بعض المساجد إذا قام يلقي كلمة أو درسا فخرج بعض الناس لأشغالهم احتج بهذا الحديث وجعل الذين تركوا درسا معرضين عن الله Dan aku telah mendengarkan sebagian mereka yang terkadang mengisi nasihat di sebagian masjid-masjid bahwa pada saat dia sedang menyampaikan wejangannya, sedang menyampaikan nasihatnya, lalu kemudian ada sebagian orang itu keluar dari masjid. Lalu dia menerapkan hadis ini untuk menghukumi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza la yajuz. Pemahaman seperti ini tidak diperbolehkan. Faqad yakunu fil ladzina kharaju man hum a'lamu minhu. Boleh jadi orang-orang yang keluar meninggalkan majelis dia adalah orang yang lebih berilmu daripada yang menyampaikan kalimat tersebut. وفي الذين خرجوا من لا يحتاجون إلى كلامه Dan orang-orang yang keluar tersebut boleh jadi bukan orang yang membutuhkan untuk mendengarkan ucapannya. ومن الذين خرجوا من يتعلمون عند غيره ليسوا بحاجة إليه Dan boleh jadi orang yang keluar tersebut mereka membutuhkan untuk belajar dari yang lainnya sehingga dia tidak perlu dan tidak butuh kepada apa yang disampaikan oleh orang tersebut. فهذا غلط واضح في الاستدلال Maka ini adalah merupakan kesalahan yang jelas di dalam pendalilan. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالوحي Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang mereka berdasarkan wahyu. فمن أين لهذا المتكلم الوحي أن كل من خرج من هؤلاء معرض Maka dari mana orang yang berbicara ini begitu mudahnya memfonis dan menetapkan hukum bahwa orang yang keluar meninggalkan majelisnya sebagai orang yang berpaling? وهل اطلع على قلوبهم حتى يعرف إعراضها قبل أبدانهم Apakah dia mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati mereka sehingga dia bisa memfonis bahwa mereka termasuk orang-orang yang berpaling dari Allah? ثم قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballighin aw amin sami' boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya ilmu itu lebih mampu memahami daripada orang yang mendengarkan ilmu secara langsung. Awalan, hadhihi min adatil Bukhari fi صحيحه أن يبوب ahyanan بلفظ الحديث النبوي. Yang pertama yang ingin beliau terangkan bahwa ini termasuk di antara kebiasaan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di mana beliau menyebutkan sebuah bab dengan judul yang judul tersebut termasuk di antara sebagian lafaz dari hadis Nabi. Summa summa lahu halatan imma an yukharrij al-hadis بنفس اللفظ في الترجمة في نفس الباب وإما أن يخرج الحديث ولكن اللفظ الذي وضعه في الباب في رواية أخرى من روايات الحديث سيأتي بها Kemudian ketika beliau menyebutkan bab ini dan setelah itu beliau menyebutkan hadis dalam hal ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama terkadang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan isi dari bab tersebut hadis yang lafaznya sama dengan yang disebutkan pada judul bab. Namun Keadaan yang kedua, terkadang pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan riwayat di dalam bab tersebut berbeda dengan apa yang disebutkan pada judul bab karena apa yang beliau sebutkan dari judul bab tersebut disebutkan di dalam riwayat atau di dalam hadis yang lain di tempat yang lainnya. وأحيانا يترجم بلفظ حديث ولا يخرج في صحيحه. Dan terkadang beliau menyebutkan judul bab. يبوب أحسن. Dan terkadang beliau menyebutkan judul bab dengan menyebutkan lafaz hadis dalam keadaan lafaz hadis tersebut beliau tidak sebutkan satu hadis pun yang memiliki lafaz itu di dalam sahihnya. ويكون في صحيح مسلم أو في غيره من الكتب Namun lafaz hadis itu terdapat di dalam sahih Muslim atau di dalam kitab-kitab yang lainnya. وهذا النوع غير المعلق الذي تقدم ذكره. Dan jenis ini uh, berbeda dengan hadis muallaq yang telah kita terangkan sebelumnya. وتمنى الحافظ ابن حجر في كتابه النكت لو جمع هذا النوع من الأبواب أو الأحاديث التي ترجم بها البخاري بألفاظها نعم Dan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya An-Nukat beliau berharap kalau seandainya ada yang bisa mengumpulkan seluruh judul-judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yang itu termasuk dari lafaz hadis Nabi. Wa nahnu naqra 'alaykum al-ahadith ma'a al-abwab li maslahah muhimmah wa hiya التدريب انتم الان تاخذون دوره تدريبيه في الاستنباط بمعنى تنظرون كيف يستنبط البخاري من الحديث المساله ويبوب عليها هذا يجعلكم في دوره تدريبيه لاذهانكم كما تتدرب ابدانكم Kata beliau, sengaja kami mengadakan daurah di sini dengan menyebutkan uh, bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Tidak hanya sekedar menyebutkan hadisnya, namun juga disertakan dengan menyebutkan babnya agar kemudian kalian bisa melatih diri-diri kalian tentang cara beristimbab, pengambilan dalil yang terdapat di dalam sebuah hadis agar kemudian kalian membiasakan dengan mempelajari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam babnya lalu kemudian beliau menyebutkan hadis yang tentu hadis itu memiliki korelasi dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini akan melatih kalian untuk memiliki kemampuan mengeluarkan faidah-faidah yang terdapat di dalam sebuah hadis dan itu akan melatih pemahaman kalian sebagaimana kalian juga melatih fisik-fisik kalian. Qala haddathana Musaddad wa huwa ibn Musarhad qala haddathana Bishr wa huwa ibn al-Mufaddal qala haddathana ibn Aun wa huwa Abdullah ibn Aun ibn Artaban an ibn Sirin al-Imam Muhammad bin Sirin عن عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي عن أبيه أبو بكر نفيع بن الحارث قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي ذكر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد على بعيره وهذا في حجة الوداع وأمسك إنسان بخطام أو زمامه أي زمام البعير والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره وقد كرر البخاري هذا الحديث كثيرا فقال صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala telah memberitakan kepada kami Musaddad yaitu Musaddad bin Musarhad kata beliau telah memberitakan kepada kami uh, Bishr yaitu Bishr bin Al-Mufaddal kata beliau telah memberitakan kepada kami Ibnu Aun yaitu Abdullah bin Aun dari Ibnu Sirin yaitu Muhammad Ibnu Sirin dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya yaitu Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith bahwa beliau menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau sedang duduk di atas kendaraannya, di atas ontanya, dalam keadaan ada seseorang memegang tali kekang onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dan Al Imam Al Bukhari rahimahullah taala banyak mengulangi hadis ini dalam tempat-tempat yang lainnya dalam sahihnya. di mana orang ini memegang tali kekang onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu kemudian Nabi berkata, hari apakah ini? Qala Abu Bakrah, fasakatna. هذا يدل على أدبهم خشوا أن يخبروا باسم اليوم وعند النبي صلى الله عليه وسلم تغيير هذا الاسم فيكونون قد تقدموا بين يدي الله ورسوله Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya di hadapan para sahabat hari apakah ini, maka Abu Bakar menjelaskan tentang sikap para sahabat. Kami pun diam, yakni tidak menjawab pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan adab yang baik dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana mereka tidak menjawab karena mereka khawatir jangan sampai mereka memberi jawaban Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jawaban yang berbeda dengan apa yang mereka jawab sehingga mereka dianggap sebagai orang-orang yang mendahului rasulnya. Qala fasakatna hatta dhananna annahu qala alaysa nahr qulna bala qala fa ayyu shahrin hadha فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya hari apakah ini, maka para sahabat pun diam hingga kami menyangka yaitu ucapan Abu Bakar kami menyangka bahwa Nabi akan menyebutkan nama dengan bukan nama yang masyhur yang mereka ketahui Lalu Nabi bertanya, bukankah ini adalah hari penyembelihan? Maka kami menjawab, benar wahai Rasulullah. Lalu kemudian Nabi bertanya lagi, bulan apakah ini? Lalu kami pun diam hingga kami menyangka bahwa Nabi akan memberi nama yang berbeda dari apa yang kami ketahui. Lalu Nabi bertanya, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Maka kami pun menjawab, iya wahai Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah perkara yang haram di antara kalian untuk dirusak seperti mulianya hari ini dan mulianya bulan ini dan mulianya negeri ini. Lalu kemudian beliau mengatakan hendaknya yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir sebab boleh jadi yang hadir di dalam majelis tersebut ketika dia menyampaikan ilmu itu maka yang disampaikan kepadanya lebih mampu memahami isi dan kandungan yang terdapat di dalam ilmu dari yang menghadirinya ومحل الشاهد قوله عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه وأما لفظة رب مبلغ أوعى من سامع ففي رواية أخرى من روايات هذا الحديث Yang menjadi inti dari disebutkannya hadis ini di dalam bab ini adalah lafaz yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه boleh jadi yang hadir ketika dia menyampaikan dia menyampaikan kepada orang yang lebih mampu untuk bisa memahami kandungan ilmu tersebut dari yang menyampaikannya. Ya, Adapun judul bab yang disebutkan di dalam lafaz bab atau lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ini disebutkan dalam riwayat yang lain. إخواني آبائي جزاكم الله خيرا انتبهوا Maka saudara-saudaraku para aba sekalian hendaknya kalian memperhatikan. Allah Jalla wa Ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi an yuballigha an-nas ma awharahu Allah ilaihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Allah Jalla wa berfirman yang artinya wahai rasul sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau tidak melakukannya, maka itu berarti engkau tidak menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menjagamu dari manusia. Qala al-Imam az-Zuhri rahimahullah min Allahi risalah wa 'ala ar-rasul al-balagh wa min ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Berkata al-Imam az-Zuhri rahimahullah taala bahwa risalah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban Rasul adalah menyampaikan kepada manusia adapun kewajiban kita sebagai umatnya adalah menerima dengan sepenuhnya. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أوحاه الله إليه وأدى الأمانة Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan seluruh apa yang diwahyukan kepada beliau dan beliau telah menunaikan amanah. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبلغوا عنه ما بلغه عن ربه. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya agar mereka menyampaikan kepada manusia apa yang telah beliau sampaikan kepada mereka dari Allah. فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول يجب قبول بلاغهم وإخبارهم عن رسول الله. Maka ini menunjukkan bahwa seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang terpercaya di mana mereka diberi uh, diberi izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. فما امرهم بالتبليغ عنه دينه الا ويجب على من بعدهم الى قيام الساعه ان يقبلوا روايتهم وحديثهم وتبليغهم الدين maka apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat ini wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maka ini menunjukkan bahwa merupakan kewajiban bagi umat ini untuk menerima seluruh apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang terdapat di dalam agama ini. Nasma' al dulu. وفي هذا الحديث أن الناس يتفاوتون في مقدار ما يحفظون من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم Dan di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kondisi manusia berbeda-beda di dalam menjaga dan menghafal apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yujad ahadun qad ahta hata واجتمعت عنده كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم dan tidak ditemukan bagi siapapun bagi seorang pun di mana dia bisa meliputi seluruh sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama tajtami'u 'inda majmu'il a'imma wal ummah. Akan tetapi sunnah tersebut berkumpul pada sebagian para imam dan pada sebagian umat. وفيه أيضا أن الناس يتفاوتون في الفهم dan di sini juga menunjukkan bahwa manusia berbeda-beda dan bertingkat-tingkat di dalam memahami sesuatu. فالله جل وعلا فاوت بين خلقه في ذلك. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para hambanya bertingkat-tingkat, berbeda-beda dalam perkara tersebut. بل قال تعالى ففهمناها سليمان wa kullan atayna hukman wa ilma. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kami telah memberikan pemahaman itu kepada Sulaiman dan setiap dari keduanya kami berikan kepada mereka hukum dan ilmu. فرب إنسان يحفظ عشرات ومئات الأحاديث ولكن فهمه واستنباطه منها ضعيف. Dan boleh jadi seseorang dia bisa menghafal puluhan bahkan ratusan dari hadis-hadis Nabi akan tetapi pemahaman dia terhadap kandungan yang terdapat di dalam apa yang dihafalnya tersebut lemah. Wa akhar ghair alim wala talib ilm. Sementara yang lain dia bukan seorang alim dan bukan pula seorang penuntut ilmu. Dan boleh jadi dia kurang di dalam melakukan amalan saleh. ولكنه ذكي حاد الفهم يفهم من الحديث إذا سمعه masail kathira. Akan tetapi dia memiliki kecerdasan dan dia memiliki pemahaman yang tajam. Dia mampu memahami hadis-hadis yang diriwayatkan dan mampu mengeluarkan sekian banyak permasalahan. Maka hendaknya engkau memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengajarkan kepadamu ilmu dan pemahaman. قد كان ابن مسعود رضي الله عنه يدعو فيقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di antara doa beliau beliau mengatakan ya Allah tambahkanlah kepada kami iman, keyakinan dan طمهما رواه الإمام أحمد في كتاب الإيمان كما في السنة للخلال بسند صحيح كما قاله ابن حجر في الفتح Di riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam Kitabul Iman sebagaimana yang disebutkan dalam Kitabus Sunnah karya Al-Khallal dengan sanad yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. وقال علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أو فهما يؤتيه الله العبد في القرآن dan berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Muslim atau sebuah pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an والفهم مقدم على الحفظ قال ابن الجوزي رحمه الله والفهم عندنا أولى وأعلى من الحفظ dan pemahaman itu lebih didahulukan daripada menghafal sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala bahwa memahami sesuatu dalam pandangan kami itu lebih utama dan lebih mulia dari menghafalnya. وذكر عبد الله بن المبارك بن المبارك وغيره مراتب العلم الست وقدم الفهم على الحفظ dan Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala dan yang lainnya menyebutkan bahwa tingkatan untuk meraih ilmu itu ada enam lalu kemudian beliau menyebutkan dan mendahulukan pemahaman daripada hafalan wa hadhihi al-maratib as-sitt hiya النية أي الإخلاص ثم الاستماع والإنصات كما سيأتي باب في ذلك ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر di mana disebutkan enam tingkatan daripada tingkatan ilmu tersebut yang pertama adalah niat yang pertama adalah niat kemudian yang kedua adalah menyimak yang ketiga adalah memahami yang keempat adalah menghafalnya. Yang kelima adalah mengamalkan dan yang keenam adalah menyebarkannya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Jalla wa ala memberikan rezeki kepada kami dan kepada antum sekalian ilmu, pemahaman dan amalan. لهذا قال بعد ذلك البخاري باب العلم قبل القول والعمل. Oleh karena itu setelahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan babnya bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Aqwal al-qulub wa Wa tasdiqatuhah a'mal al-qulub Wa aqwal al-lisan وأعمال الجوارح كلها يسبقها العلم لا بد أن تكون على علم yang berkaitan dengan ucapan-ucapan hati atau ucapan-ucapan atau pembenaran-pembenaran dari hati kita. Demikian pula yang berkaitan dengan ucapan lisan. Demikian pula yang berkaitan dengan amalan-amalan hati atau amalan-amalan anggota tubuh kita. Ini semua didahului oleh ilmu harus diawali dengan ilmu terlebih dahulu قبل أن تعتقد شيئا انظر هل دل عليه العلم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة Sebelum engkau meyakini sesuatu, maka hendaknya engkau melihat terlebih dahulu. Apakah ada dalil yang dibangun di atasnya keyakinan tersebut dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari ucapan para sahabat. وكذلك قبل أن تحب شيئا أو تكرهه Demikian pula sebelum engkau mencintai, menyukai sesuatu atau membenci sesuatu itu. وقبل أن تزكي إنسانا أو تجرحه وتحذر. Dan sebelum engkau merekomendasi dan memuji seseorang atau engkau membencinya atau engkau memberikan peringatan darinya. وقبل أن تدعو إلى الله لا بد أن تعلم ما تدعو إليه dan sebelum engkau berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah maka harus engkau mengetahui ilmu tentang apa yang engkau sampaikan كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya katakanlah inilah jalanku Aku mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Faqabla al-balagh la budda an tata'allam hal huwa anhu am laysa bi anhu. Am Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau juga bersabda, Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maka engkau harus mengetahui dan berilmu tentang apa yang kamu sampaikan tersebut. Apakah itu benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Wallazi yaqul aw ya'mal aw yad'u min ghairi ilmin kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslih. Maka orang yang mengucapkan sesuatu atau dia mengamalkan sesuatu atau dia mendakwahkan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu maka dia merusak lebih besar daripada memperbaiki. Wa law sakata man la ya'lam laqalla al-khilaf. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya orang yang tidak berilmu itu diam, maka perselisihan itu akan semakin sedikit. Wa العلم نقطة كثرها الجاهلون dan disebutkan pula ilmu itu hanya setitik namun diperbanyak dan diperluas oleh orang-orang yang jahil. ثم احتج البخاري لهذا الباب قال لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka hendaknya engkau berilmu bahwa la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan beristighfarlah engkau, memohon ampunlah engkau kepada Allah terhadap dosa-dosamu Maka di dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu. وهذا الباب ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في أول الأصول الثلاثة. Dan bab ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab di awal risalahnya Al-Usul Thalatha. وزاد فيه فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فإما نسخة عندهم أو زادها للبيان. Maka uh, dalam al-usul thalatha ada tambahan yang disebutkan oleh eh, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah di mana beliau mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah Jalla wa'ala memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Apakah ucapan Muhammad bin Abdul Wahab ini memang ada salinan sahih Bukhari demikian yang ada pada beliau atau ini adalah merupakan tambahan. ودل على أن البدء بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة إلى الله هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم Dan ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memulai sesuatu dengan tauhid apakah dalam hal mempelajarinya atau menyampaikan kepada yang mengajari yang lain demikian pula dalam hal berdakwah maka hendaknya memulai dengan tauhid dan ini adalah merupakan metode para nabi sallallahu alaihi wasallam wal ilah huwa al ma'bud dan al ilah yang dimaksud al ilah adalah yang disembah la ilaha illallah la ma'bud haqqun atau bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala وغيره ممن يعبد معه فعبادته باطلة. Maka yang dimaksud la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun yang disembah bersama Allah dari berbagai macam jenis sesembahan maka beribadah kepadanya merupakan sebuah kebatilan. Nusalli wa nukmil wala ما ادري تحبون أن نصلي ونكمل kita salat baru lanjut جاء وقت الإقامة خلاص نعم العاشرة نواصل اسألهم آه الأستاذ نعتذر نواصل إلى التاسعة ثم نصلي أو نصلي الآن ونواصل إلى العاشرة kita sambung sampai jam 9 lalu solat atau kita solat dulu lalu kita sambung sampai jam 10 يعني اليوم اليوم ما تذهبون اليوم خلاص إذا نصلي ونكمل إن شاء الله لأن البخاري بعد ذلك سيذكر جملة من الآثار في هذا الباب نحتاج أن نعلق عليها حفظكم ya, Jadi kita salat dulu kemudian kita lanjutkan insyaallah.